Patutkah engkau lakukan ini padahal engkau seorang sahabat Rasulullah SAW? Jadi patutkah engkau berbuat seperti ini? Engkau sembunyi-sembunyi ingin melihat wanita itu? Engkau seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu Muhammad bin Maslamah membawakan sabda beliau. Apa kata beliau? Apabila Allah memasukkan ke dalam hati seseorang untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepadanya. aja. Idza alqallahu fi qalbi mriin khidmatan ra'atin. Jadi dia punya niat, niat yang sadiqah, niat yang benar, niat yang salihah, niat yang baik, dia akan nikah, dia akan khidbah meminang wanita. Atau dia telah meninang, dia akan menikahinya. Dia nazar lihat. Kalau dia suka, dia dia khidbah atau dia, dia lanjutkan dengan pernikahan kalau tidak suka dia tinggalkan karena nazar belum tentu jadi ini kesalahpahaman dari sebagian kaum muslimin bahwa nazar pasti jadi nazar adalah khidbah atau pernikahan ini beredar di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin bukan dari ahli ilmu Walhal Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam nalar tidak jadi, karena beliau tidak tertarik, tidak berhasrat kepada wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya setelah beliau nalar. Maka nalar bisa jadi dan bisa juga tidak, tergantung kesukaan, ketertarikan. Kalau tertarik, mungkin dilanjutkan dengan khidbah. Atau dia telah meminang seorang wanita dengan perantara kawan saya minang si bulan. si fulana. Dia belum melihatnya. Nanti pekan depan saya akan nabok. Nah, dia nabok. Dia nabok. Nabok, dia tertarik, nikah. Misalnya. Kalau dia tidak tertarik, maka dia tinggalkan pinangannya. Dia tinggalkan pinangannya. Karena dia tidak tertarik. Karena hikmah dari perkawinan dan didahulukan, didahului oleh Allah untuk mengekalkan hubungan percintaan di antara kamu. Jadi tumbuhnya ketertarikan. Karena itu nikah tidak boleh dipaksa. Maka dalam pasal-pasal yang lain saya jelaskan kawin paksa, dipaksa oleh wali itu tidak dibenarkan. Harus tumbuh ketertarikan dari kedua belah pihak. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan itu sudah melihat atau belum? Belum lihat karena kalau dia melihat nanti nikah, dia tidak tertarik ternyata. Seperti kejadian ikhwan yang di diatur oleh perantaranya, comblangnya, lihat jarak jauh. Itu dia. Cukup. Tiga atau empat dia ceritakan sama saya. Dari kejauhan. Ahwat. Pakaiannya sama. Jilbabnya sama. Hanya warnanya saja yang beda Ya itu dia. Tunjuk ini kemana, matanya dia kemana. Nikah, betul-betul terjadi nikah. Kecewa. Di pas masuk perkawinan. Datang. Nangis. Fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena perantara perantara jari. terus punya ilmu. Para sahabat paham ilmu ini. Paham. Dan para sahabat punya niat yang sadiq. Ada lagi sebagian pemuda, dia enak-enak nazar sana, nazar sini, nazar sini. Dia ingin memperturuti hawa nafsunya. Ini tidak dibenarkan. Merendahkan kaum wanita. Dan tidak demikian muslim sama muslimah. Karena muslimah saudara sekandung kita. Patutkah kita lecehkan, kita rendahkan? Punya niat saleh, Pak. Kan nanti katakan, dia melihat apabila dia ingin khidmah Kalau ingin khidmah nawar. Kalau tidak tertarik, ya tidak terjadi. Seperti Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita ini. banyak apa. Dan sebagian orang-orang awam, sebagian juga perantara atau yang terkenal dengan comblangnya memaksakan. Antum udah nazar nih, harus jadi. Wah boleh nggak jadi. Subhanallah. Wanita ini juga nggak suka melihat dia. Dia juga tidak eh, laki-laki uh, ini nggak suka melihat dia. Nggak suka, paksa nikah. Akhirnya terjadi keretakan. Akhirnya apa? Tidak terjadi apa yang harusnya terjadi di antara suami istri. Barangkali ini yang bisa saya bahas kerana memang eh, bisa bahas banyak masalah ini. Dilanjutkan dengan soal jawab nanti dibacakan. Eh. Tetapi di kitab ini Al-Masail 7 ada puluh masalah lagi mengenai pernikahan yang saya pilih yang sekiranya terjadi dalam keseharian kehidupan kita khususnya perkara sahnya nikah dengan wali dan lain-lain antum bisa membacanya dan kalau ada yang muskil bisa tanyakan kepada saya kapan waktu antum berjumpa dengan saya atau saat selamat ada beberapa pertanyaan yang kami pilih pertama pertanyaan yang memang jelas tulisannya maupun singkat kata-katanya. Hmm. Yang kedua ada beberapa pertanyaan yang tentu tidak kami eh, jawab karena sama isinya. Kemudian yang ketiga mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab karena banyak sekali di sini. Pertanyaan, apakah berdosa suami yang belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya sekarang masih tinggal di rumah mertua. Tidak mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala uh, Saya kira ini kebiasaan di negeri kita Kebiasaan yang patut kita ubah Karena keluarga tentunya dia hidup mandiri. Hidup dengan anak dan istrinya. Rabbul Azza Jal perintahkan tadi Askinu kunna min haith sakantum min wujudikum Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal semampu kamu semampu kamu ini perintah Allah Jalla wa'ala terus pertanyaan berikutnya bagaimana sifat puasa bagi orang yang tidak mampu untuk menikah apakah puasa terus menerus sampai dia menikah atau kapan apa puasanya itu Puasa di sini bukanlah puasa khusus sebagai pengganti dari nikah, bukan. Tapi puasa yang memang telah disyariatkan. Seperti puasa Senin, Kamis. Atau yang tertinggi puasa Daud dan lain-lain. Itu yang dimaksud as Zahirnya sabda Rasulullah SAW Fa'alaihi bisawm Kendaklah dia Asawm Terus Untuk membentengi dirinya Perintah ini tentunya bukan perintah wajib Perintah sunat Karena puasanya sendiri Sunat selain dari puasa Ramadan Ini kebaikan kembali kepada dirinya Kalau dia tidak kuat saum kemudian dia tidak mengerjakan maka tidak berdosa bagi dia tetapi dia tidak bisa menutup menghalangi membentengi pandangan dan syahwatnya kalau pemuda mau jujur tentu yang terjadi seperti itu sahih Sofi dia bilang terus apabila orang tua menghalangi menikah mana yang lebih baik menuruti kemauan orang tua atau nekat menikah seorang anak tidak dianggap durhaka tidak uququl walidain apabila dia mengikuti syariat Rabbul Alamin karena ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam